ada seorang sahabiah, sahabat wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Rasulullah SAW Wasallam menyatakan di depan jenazah dan menyatakan di depan para sahabat yang lain yang datang bertaziah bahwa wanita ini kelak akan menjadi ahli surga. Para sahabat terkejut karena mereka belum pernah mendengar nama ini, nama sahabat ini. Dia adalah bukan seorang wanita yang terkenal yang dianggap punya prestasi ketika itu dan bukan masuk pada jajaran tokoh wanita sahabiah tetapi Rasulullah SAW menyatakan bahwa kelak dia akan menjadi ahli syurga. Rasulullah SAW menjelaskan dan menjawab ketercengangan para sahabat yang melihat bahwa wanita ini setiap hari dengan keikhlasannya, dengan kesungguhannya tanpa ada yang menyuruh dia datang ke masjid, kemudian dia bersihkan masjid itu dengan sebaik-baiknya. Dia tidak ingin ada kotoran di masjid, dia berharap bahwa dengan mesin yang bersih, para sahabat yang datang, para jamaah yang datang bisa melaksanakan ibadah dengan baik, bisa sholat dengan tenang, bisa berzikir, bisa membaca al quran dan Karim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ternyata wanita ini dengan kesederhanaannya, dengan kesahajaannya, dia memiliki kesalehan sosial yang sangat tinggi. Dia sangat peka kepada lingkungannya. Dia sangat memiliki kepedulian sosial yang begitu tinggi ada beberapa pelajaran yang menarik dari kisah yang singkat ini yang jarang memang diungkap. Apalagi kalau kita baca dalam buku-buku besar, jarang sekali kita menemukan ini. Yang pertama adalah bahwa iman dengan kesalahan sosial adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ibarat dua sisi pada satu koin. Kalau orang beriman, maka salah satu implementasi iman itu adalah kepedulian sosialnya, kesalahan sosialnya. Bahkan apabila kesalahan sosial ini, kepedulian ini adalah sudah melembaga, sudah menjadi perilaku bagi masyarakat, maka masyarakat tersebut akan dijaga oleh Allah, tidak mungkin akan mendapatkan berbagai macam ujian-ujian, musibah-musibah, bahkan musibah yang menghancurkan. Dan ini ungkapkan oleh Allah pada surat Hud ayat 117 yang saya bacakan tadi. Wa makana rabbuka lihal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidak mungkin Allah akan menghancurkan suatu bangsa, suatu komunitas, satu masyarakat bidulmin dengan kezaliman Allah. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya, apalagi wa ahluha muslihun dalam keadaan masyarakatnya mereka selalu membuat kebajikan, mereka selalu berbuat islah, mereka menjadi orang-orang yang muslim di samping orang-orang yang soleh. Soleh adalah baik dirinya, sedangkan muslim adalah memberikan kebaikan pada orang lain. Bahkan kita pun juga sering mendengar dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa sebaik-baiknya manusia adalah bukan yang paling pinter, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling kaya, tetapi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Yang kedua dari pelajaran ini kita melihat bahwa berbuat baik kepada sesama adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sekaligus juga mengundang rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan yang kita berikan kepada orang lain, kepekaan sosial yang kita sampaikan kepada orang lain, empati kita, simpati kita kepada orang lain, apalagi yang sedang mendapatkan berbagai macam kesulitan, walaupun sifatnya horizontal, ternyata akan mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita lakukan pada orang lain bukan akan dibalas oleh manusia, bukan akan dibalas oleh sesama makhluk, tapi akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kebaikan kita tidak, tidak perlu banyak berhitung, menghitung-hitung kebaikan kita. Karena memang kebaikan itu bukan dibalas oleh manusia, akan tapi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Alaihi Wasallam menyatakan, "Man yassara ala mu'sirin" yassarullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang suka memudahkan orang yang sedang mendapatkan kesulitan, memudahkan orang yang sedang mendapatkan penderitaan, kita memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagi seseorang yang sedang mendapatkan musibah. Kita memberikan bantuan kepada mereka yang sedang menderita. Ya ala mu'asirin. Memudahkan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Ternyata yang akan membalasnya bukan orang tersebut, bukan masyarakat, akan tapi akan membalasnya dalam Allah Subhanahu wa taala. Yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka kelak Allah akan membalas, kemudian memberikan kemudahan kepada orang itu bukan sekedar di dunia ini, akan tapi juga di akhirat nanti. Kebaikan yang kita berikan kepada seseorang ternyata mengundang rahmat Allah, pertolongan Allah, bukan sekedar di dunia ini, akan tapi juga di akhirat nanti. Waman satara musliman, satara Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang suka menutup aib-aib seorang muslim, kejelekan seorang muslim, bukan malah mengeksposnya, kejelekan-kejelekan orang lain, untuk sekedar diketahui oleh orang lain, disiarkan. Apalagi dianggap sebagai sebuah hiburan melihat kejelekan orang lain, kejelekan suami, kejelekan istri, disebarkan kepada orang lain, tetapi ditutupinya, satara musliman, barang siapa yang menutup aib orang muslim, kejelekan orang muslim, Satarullah di dunia wal akhirat. Maka kelak Allah pun juga akan menutup airnya di dunia maupun di akhirat. Bayangkan oleh kita. Sikap kita, kepekaan kita, rasa empati dan simpati kita kepada orang lain ternyata akan bersifat abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi'aunil 'abdi, maka 'abdu fi'auni akhi. Allah akan menolong seorang manusia. Allah akan menolong hambanya selama orang itu suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Jangan harapkan kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Jangan harapkan kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak punya kepekaan hati, kalau kita tidak punya ketajaman hati untuk selalu memberikan pertolongan kepada orang lain, pertolongan kepada manusia yang bersifat horizontal ternyata mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat vertikal yang akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik tersebut. Kemudian yang ketiga dari dari peristiwa ini kita mendapatkan pelajaran bahwa bagi orang yang beriman sesungguhnya berbuat kebajikan itu sangat luas pintunya. Tidak di, tidak dibatasi oleh berbagai macam batasan-batasan yang bersifat duniawi. Kalau kita akan berinfak tidak perlu kita menunggu kaya. Sebab infak itu diperintahkan oleh Allah pada setiap kondisi. Pada saat usaha kita lancar, pada saat usaha kita sedang mendapat kesulitan, pada saat kita sedang kaya, pada saat kita sedang mengalami kejatuhan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang takwa itu adalah orang yang suka berinfak fis sarra wad dharra. Baik itu dalam keadaan senang, dalam keadaan usahanya lancar, wad dharra dalam keadaan sulit, dalam mendapatkan kesulitan, dia selalu berusaha berinfak. Ternyata bahwa infak itu tidak ditentukan oleh kaya atau miskinnya, ditentukan oleh sikap mental yang kita miliki. Tentu saja 10 ribu bagi orang kaya tidak punya artinya, tapi 10 ribu bagi orang miskin yang dia mencoba menginfakannya jauh lebih berharga pandangan dalam Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula untuk berbuat baik yang lain, kita tidak perlu menunggu waktu untuk menjadi orang yang soleh, untuk bertobat kepada Allah, tidak menunggu kita usia kita tua. Jangan dianggap bahwa tobat itu adalah nanti saja sudah tua. Kapanpun ada kesempatan, ada peluang harus kita lakukan. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan kebaikan-kebaikan sekarang yang bermanfaat. Tidak perlu menunggu sekarang yang harus kita lakukan. Kita sekarang harus menjadi pemain semuanya. Pemain dalam kebaikan-kebaikan. Kita berbuat di tempat kita masing-masing. Sesuai dengan profesi dan keahlian kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala melihat dari usaha yang dilakukannya, dari proses yang dikerjakannya, bukan semata-mata dari hasil yang dilihatnya. Ada satu kelompok sahabat yang kebetulan dia dalam keadaan fakir miskin tidak punya harta yang banyak dia mengadu kepada Rasulullah SAW karena banyak orang kaya sahabat yang mereka berinfaknya luar biasa Utsman bin Affan pernah menginfakkan 100 ekor unta demikian pula Abu Bakar Siddiq demikian pula Umar bin Khattab kemudian sekelompok orang-orang yang fakir yang miskin yang datang kepada Rasulullah SAW dia merasa bahwa tidak punya apa-apa untuk berinfak itu Kemudian ternyata Rasulullah mengatakan, mereka mengatakan, Zahaba ahlud dusuri bil ujuri, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasumu, wa yatasaddaquna bi fuduri amwalikum. Alangkah indahnya orang-orang kaya itu. Mereka berangkat, mereka pergi dengan pahala yang begitu banyak. Mereka sholat seperti kami sholat. Mereka berpuasa seperti kami puasa. Tetapi kelebihan mereka jika dibandingkan dengan kami adalah mereka semua menginfakkan sebagian dari harta yang mereka miliki. Sedangkan kami tidak punya kemudian Rasulullah SAW bahwa momen apapun yang baik itu juga merupakan bagian dari infak dan sodako yang bisa kita lakukan. Rasulullah mengatakan, "Inna likulli tasbihatin sodako. Bahwa setiap membaca tasbih adalah sodako wa kulli tahlilatin sadaqah. Membaca kalimat la ilaha illallah, kalimat-kalimat tauhid adalah sodako Menolong orang sodako memberikan nasihat adalah sodako kemudian ada orang yang sedang membawa pikul yang berat kemudian kita menolongnya maka itu juga bagian dari sedekah ternyata begitu luasnya pintu-pintu kebaikan jadi tidak ada istilah kita menunggu karena begitu banyak yang Allah berikan peluang-peluang kepada orang yang beriman. Karena itu mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita, kesalehan sosial kita, berbuat baik kita di tempat kita masing-masing. Bagi para bangkir tentu saja bangkir yang muslim hendaknya mengusahakan bagaimana upaya ekonomi syariah berjalan dengan baik. Bagi para pejabat yang muslim, birokrat yang muslim, bagaimana pelayanan kepada masyarakat semakin ditingkatkan. Bagi pebisnis, pebisnis muslim, ekonom-ekonom muslim, bagaimana kegiatan ekonomi sekarang ini supaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu tugasnya, itulah jihadnya. Hari ini kita baca di surat kabar Republika di bagian internasional, ternyata sekarang ini orang yang uh, miskin, orang-orang yang miskin yang kelaparan lebih dari satu miliar. Lebih dari satu miliar 20 juta penduduk di dunia yang kelaparan sekarang. Sangat luar biasa. Ternyata kecenderungan ekonomi sekarang ini, ekonomi dunia adalah kecenderungan melahirkan kesenjangan, bukan melahirkan kesejahteraan. Bahkan ada satu hasil penelitian dari The New Economic Foundation yang menyatakan bahwa akhir-akhir ini ternyata dari 100 dolar pendapatan itu ternyata yang dinikmati oleh orang miskin hanya 0,6 persen atau 0,6 dolar. Berarti 99,4 persen, 99,4 dolar dinikmati oleh orang-orang yang sudah established, oleh orang-orang yang kaya. Ini kesenjangan-kesenjangan. Ini harus menjadi para pikiran dari para pemikir muslim, ekonom muslim, pebisnis muslim, bankir muslim. Harus punya kepekaan yang demikian. Karena bagaimanapun juga punya bertanggung jawab untuk menjadikan kegiatan ekonomi ini adalah kegiatan ekonomi yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam al quran Karim diungkapkan salah satu penyebab bahwa terjadinya kesenjangan-kesenjangan, kelaparan-kelaparan karena pelaku-pelaku bisnisnya, ekonom-ekonominya adalah orang-orang yang sama sekali tidak pernah ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ekonomi dikendalikan oleh orang-orang yang ruku dan sujud, orang-orang yang suka bertasbih, bertahmid, maka insya Allah kegiatan ekonominya akan melahirkan kesejahteraan kepada bagi umat manusia. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la ba'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Di masjid-masjid itu ada orang-orang yang sibuk dengan kegiatan ekonominya, dengan kegiatan usahanya, dengan kegiatan bisnisnya, tetapi mereka ketika mendengar azan mereka ruku dan sujud bersama-sama. Mereka mengeluarkan zakat infaknya. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas kita sekarang. Bagaimana di tempat kita masing-masing melakukan dan memberikan yang terbaik. Karena memang Allah akan menanyai kita, meminta tanggung jawab kita terhadap potensi yang kita miliki. Apakah di bidang materi, di bidang pengetahuan, ataukah di bidang-bidang yang lainnya. Mudah-mudahan dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang ini, gempa bumi yang terjadi terus-menerus, demikian pula Amin, demikian pula yang lainnya. Mudah-mudahan menjadikan sebuah indah pesan bagi kita sebenarnya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita akan kebenaran ajaran Allah, dan sekaligus juga meningkatkan kesalahan sosial kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmat taufik hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita akan menjadi muslim-muslim yang soleh secara pribadi, dan kita juga akan menjadi orang-orang yang punya kesalahan sosial yang tinggi kepada masyarakat dan lingkungan kita. Amin ya robbal alamin.